السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن هداية وهدى للناس ورحمة للمؤمنين وشفاء لما في الصدور وتفريقا بين الحق والباطل وبشيرا ونذيرا وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل Bapak dan jemaah sekalian, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan zuhur hari ini kita masih Allah beri kesempatan untuk hidup untuk memperbaiki uh, diri kita, menjaga akidah kita sehingga kita tidak wafat kecuali dalam keadaan Islam ya wala tamutunna illa wa antum muslimun janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim ya tunduk dan pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala Salam dan salam semoga terlimpah curah buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah yang telah memberi tauladan kepada kita, mencontohkan kepada kita bagaimana kita menjaga akidah kita sehingga tidak sedikit pun, tidak sejengkal pun tidak sedetik pun kita bergeser dari akidah yang sahih sehingga kita tidak wafat kecuali akidah kita tetap terjaga dengan sempurna. Jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan bicara satu tema tentang toleransi agama ya. Kajian tafsir surat Al-Kafirun. Ini penting saya sampaikan karena memang ada yang salah memahami toleransi dalam Islam. Jemaah sekalian, ada satu surat yang sangat indah dalam Al-Quran dan memang semua surat dalam Al-Quran indah semua yang asbab nuzulnya kita akan lihat yaitu ketika satu hari Rasulullah SAW didatangi oleh tiga orang tokoh kafir Quraisy yang pertama adalah Umayyah bin Khalaf Umayyah bin Khalaf ini adalah seorang konglomerat orang yang kaya raya ya uangnya banyak hartanya banyak tentu saja uang yang banyak harta yang banyak itu bisa memberikan pengaruh terhadap orang yang akan dia e, pengaruhi ya bisa mengatur urusan ya tentu saja ini yang kedua Aswad bin Abdul Muthalib ini adalah paman Nabi SAW ya seorang paman yang kedekatannya dengan Rasulullah tentu saja ini berpengaruh untuk e, membuat agar Nabi ikut keinginan mereka dan yang ketiga adalah Al-Walid bin Al-Mughirah seorang panglima militer, jenderal, pasukannya banyak, tentaranya banyak. Ya, posisi yang sangat strategis ini pun bisa menekan pihak lawan terhadap apa yang dia inginkan. Nah, ketiga orang hebat ini, tokoh-tokoh Quraisy ini mendatangi Nabi SAW dan mengajak beliau untuk menyamakan visi agama. Ya, ya Muhammad kami adalah juru bicara dari seluruh komponen dalam masyarakat Quraisy. Kami sudah membuat satu kesepakatan bahwa kami akan masuk Islam semua. Kami akan mengikuti ajaran agamamu dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kami lakukan ini? Supaya kita menghilangkan perbedaan, menghilangkan perselisihan agar kita mendapatkan titik temu antara agama kami dan agama engkau ya Muhammad. Sehingga kita bisa menyudahi perselisihan kita. Ya, jadi Konsepnya apa? Setahun kami masuk Islam akan menyembah Allah dan setahun ke depan engkau dan sahabatmu bersama kami kita menyembah berhala. lada, Uzza, Manat dan Hubal. Setahun menyembah Allah, setahun menyembah berhala. Tahun depannya menyembah Allah lagi, tahun berikutnya berhala lagi dan seterusnya begitu. Ini kerjasama yang saling menguntungkan. Kenapa? Karena kita sama-sama mengklaim bahwa agama kita yang benar, yang Muhammad. Padahal kebenaran mutlak itu di tangan Allah. Manusia tidak boleh memonopoli sebuah kebenaran. Bapak-bapak sekalian, bahasa ini masih ada nggak sampai sekarang? Masih. Nah itu bahasa orang-orang kafir Quraisy dulu jahiliyah. Ya, sekiranya yang benar itu di hadapan Allah adalah agama engkau ya Muhammad dengan pola kerja pola kerjasama seperti ini, ya maka insya Allah ya, pasti kami diuntungkan karena kami telah menyembah Tuhanmu. Namun jikalau yang di tangan Tuhan itu yang benar adalah agama kami, maka engkau dan sahabatmu juga tidak dirugikan karena telah andil pula menyembah Tuhan kami. Jadi siapapun yang benar di antara kita, maka diuntungkan. Bukankah ini kerjasama yang saling menguntungkan? Bukankah ini win-win solution? <laughs> Win-win solution. Ah, kemudian apa kata Rasulullah terhadap apa yang mereka sampaikan tanpa berbasa-basi, tanpa berpanjang kalam Rasul mengucapkan satu doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, apa kata beliau? A'udzu billahi minal musyrikin. Ya Allah, aku berlindung dari bujuk rayu orang-orang musyrik. Jemaah sekalian, doa Nabi ini merupakan satu uh, satu kejadian fakta bahwa nabi saja orang yang paling kokoh akidahnya dirayu oleh orang kafir untuk ikut agenda mereka. Nabi cuma sekalian. Walaupun orang kafir ini tahu bahwa nabi tidak akan ikut, tetap mereka rayu. Apalagi antum yang akidahnya <laughs> nggak tahu, ha? Ah? nabi saja yang akidahnya sangat kokoh dirayu untuk ikut agenda mereka. Nabi mengatakan, "Ya Allah, aku berlindung padamu dari rayuan orang musyrik." Ternyata doa Nabi ini tidak Allah tidak belum restu. Kenapa? Ini tidak menjawab rayuan mereka. Karena itu Allah turunkan satu surat utuh yaitu surat Al-Kafirun jemaah sekalian. Nah. Jadi surat Al-Kafirun ini ya, peristiwa tadi adalah asbabun nuzul, sebab-sebabnya turun surat Al-Kafirun. A'udzubillahimmanasyaitanirujim. Kul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah ya Muhammad wahai orang-orang kafir. <clears throat> Jadi Nabi tidak hanya berdoa-berdoa ya Allah lindungi kami dari orang musik, Enggak, katakan kepada mereka. Wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abidu nama a'bud dan kalian pun bukan para penyembah terhadap apa yang aku sembah. Sekali lagi wala ana a'budu ma abatum aku bukanlah penyembah apa yang kalian sembah. Dan sekali lagi wala antum aabiduna ma'bud kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin bagi kalian agama kalian dan bagi saya agama saya. cuma sekalian. Ayat ini diawali dengan lafaz kul ya. Di dalam Al-Qur'an lafaz kul itu terulang sebanyak 332 kali. Ketika antum baca lafaz ayat-ayat yang diawali dengan kul, abadnya kul? Ya katakanlah, jangan sampai salah ya. kai qai, kul, bukan kul. Kalau kul makanlah tuh. Kul huwallahu ahad, makanlah Allah. Ah tuh. Salah baca, salah arti. Kul katakanlah ya, itu terulang dalam Al-Qur'an sebanyak 332 kali dalam berbagai ayat. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kul ata'buduna min dunillah. Kul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Kul a'udzu birabbin nas. Kul huwallahu ahad. Maka semua itu berbicara tentang aqidah atau keimanan. Jadi kalau antum lihat ayat yang antum baca itu adalah pas. kul maka cepatlah antum nyambung sinyalnya oh ini masalah aqidah. Kalau masalah akidah itu perkara yang sepele atau masalah yang penting? Bahkan akidah itu lebih penting daripada hidup itu sendiri jemaah sekalian. Nah, fungsinya ada dua. <clears throat> Lafaz kul itu fungsinya ada dua. Yang pertama untuk menolak dengan tegas, yang kedua untuk menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, dengan gamblang. Apa yang ditolak? Apa yang dijelaskan? pendapat keliru. Nah, itu yang dijelaskan. Kalau benar nggak usah dijelaskan, nggak usah ditolak ya. Kalau benar ya, yang ditolak itu adalah pendapat keliru ya orang lain tentang Islam terkait eh, aki akidah atau iman, keimanan. Jadi menolak dengan tegas dan menjelaskan dengan sejelas-jelasnya asumsi, assumption atau persepsi atau teori atau konsep keliru yang disampaikan orang tentang Islam terkait akidah. Mereka menduga bisa saja setahun menyembah Allah, setahun menyembah berhala, nggak apalah. Kul tolak pendapat itu dan jelaskan kekeliruan